kalangan muslimin. Wala farqa fi dhalika baina dirrahim wal ajnabi. Dan tidak berbeda antara orang yang masih terikat hubungan silaturahmi, kerabat ataupun ajnabi ataupun orang asing yang sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Idza kana al-haqqu lillahi ta'ala. Kalau haknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau perkaranya berkait dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya karena pribadi. Bukan hanya urusan-urusan harta dunia. Tetapi kalau urusannya masalah agama, penyimpangan, kesesatan, kebinahan, maka kata beliau, kata Al-Qadhi Abu Husain tidak berselisih riwayat-riwayatnya bahwasanya di boykot mereka sama saja apakah mereka memiliki hubungan silaturahmi, kerabat, saudara, kakak, adik, ataupun ponakan dan lain-lainnya. Karena hak lillahi ta'ala. Karena kebenaran yang kita bela adalah milik Allah SWT. wa taala. Fa amma idza kana al-haqqu li adami Adapun kalau al-haq berkait dengan makhluk al-qadfi seperti tuduhan-tuduhan atau asad cercaan-cercaan al-ghibah menceritakan kejelekan-kejelekan kita atau akhdi mali ghasban atau mengambil harta dengan ghasab merampas wa nahwa nazar فإن كان المهاجر والفاعل ذلك من أقاربه وأرحامه لم تجوز هجرته kalau kaitannya dengan masalah-masalah tadi ketersinggungan pribadi, cercaan, tuduhan dan seperti itu maka dilihat apakah pelakunya dari akaribi, dari kerabatnya saudara-saudaranya, family-familinya maka yang demikian tidak boleh diboykot. Nggak boleh putus hubungan kerabat, putus hubungan silaturahmi hanya karena masalah-masalah pribadi. Hanya karena masalah-masalah yang bersifat dunia. Ya, subhanallah. Ya. Perhatikan ekonomi dan azabullah perbedaannya dari Al-Qadhi abul Husain rahimahullah ya. bahwa kalau kaitannya dengan agama, urusannya dengan agama, penyimpangan, kesesatan, maka tidak peduli apakah dia kerabat kita, saudara kita ataupun bukan. family kita atau bukan. Tetapi kalau masalah dunia harus dilihat. Menyambung silaturahmi adalah perkara yang wajib. Dan memutus silaturahmi adalah perkara yang haram. Maka pada perkara-perkara dunia seperti tadi harus kita kalahkan. Harus kita kalahkan, kita kesampingkan. Kita pentingkan perkara yang lebih wajib yaitu hubungan silaturahim. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat-kerabat dekat lebih wajib untuk kita berikan kebaikan. Poin kedua, ucapan Ibnu Mufli rahimahullah kata beliau yusannu hajru man jahara bil ma'asi al-fi'liyah wal qawliyah wal disunnahkan untuk memboikot orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Fi'liyah apakah dalam bentuk perbuatan wal atau dalam bentuk ucapan-ucapan oleh ataupun keyakinan-keyakinan. Perhatikan ucapan Ibnu Mufli rahimahullah dalam kitab Adab Syariah juz ke-1 halaman 229 bahwa beliau menyatakan yusan disunnahkan diajarkan dalam sunnah menghajar al-asi atau bil ma'asi dengan kemaksiatan-kemaksiatan perhatikan pula kalimat ini bil bil ma'asi dengan kemaksiatan-kemaksiatan apalagi bid'ah Apalagi bid'ahnya bid'ah yang mukaffirah. Apalagi bid'ah-bid'ah yang na'udzubillah. Bid'ah jahmiyah. Bid'ah syiah rafidah. Bid'ahnya mereka para khawarij. Yang merupakan usul allah, Pokok-pokok kesesatan. Pemikiran jahmiyah. Pemikiran mu'tazilah. Pemikiran khawarij. Pemikiran syiah. Maka Yusan dianjurkan untuk memboikot mereka. Tetapi di sini disebutkan ma'asinya dengan kalimat hajara atau jahara bin ma'asi. Orang yang jahara, yang jahara, yang terang-terangan. Sebab mereka-mereka manusia kalau masih punya iman memiliki sifat mal. Wal haya syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Maka kalau dia masih sembunyi-sembunyi berbuat dosa, sembunyi-sembunyi masih berbuat kemaksiatan, maka ketika kamu kebetulan melihat, jangan disebarkan, jangan diboykot, tapi nasihat. Berarti dia orang yang masih masya Allah, masih punya iman. Tetapi mujahir, orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan, tidak punya rasa malu. Kuludan min mu'afah semua dosa bisa dimaafkan illa al-mujahirun, kecuali para mujahirun, orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Malamnya berbuat dosa, Allah tutupi. Pagi dia cerita kemana-mana, saya faal tu kada, oh faal tu kada. Aku berbuat begini, berbuat begini, dengan bangga. Bahada tidak layak untuk kita tutupi. Kita harus ceritakan ini orang orang jelek. Jauhi dia. Jauhi Allah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza 'alima annahu muqimun 'ala ma'siyatin wa huwa ya'lam bidzalika lam ya'tham in huwa jabahu hatta yarji'." Disebutkan masih dalam sumber yang sama ada bersyariah ukilan dari Imam Ahmad rahimahullah. Kalau seseorang mengetahui bahwa orang ini terus-menerus berbuat maksiat. Mukim artinya terus-menerus di atas kemaksiatan. Wahai huwa ya'lam dia tahu perbuatan orang ini terus-menerus. Musir, orang yang israr berbuat maksiat. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah lam ya'tham in huwa jafau hatta yarja. Maka tidak berdosa kalau kita memboikotnya sampai dia merujuk. Kamu masih terus merokok. Wallah, saya nggak mau berkawan lagi dengan kamu sampai kamu berhenti. Itu tidak mengapa. Dan itu kebaikan. Agar dia mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran, agar dia mau kembali. Hatta yarji. Dan kalau dia berhenti, dia kembali, Alhamdulillah, kita harus lupakan semua yang lalu. Karena ini masalah agama. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bencinya karena Allah, cintanya juga karena Allah. Maka ketika dia taubat, maka jadilah engkau orang yang pertama menyambutnya. Ahlan wa sahlan. Ketika tiga orang sahabat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya tidak berangkat jihad dengan berbagai macam kasus-kasus masing-masingnya. Maka ketika pulang-pulang dari perang Tabuk, para munafikin bersumpah, wallahi aku begini, wallahi aku begini. Kecuali tiga sahabat yang mulia, menyatakan dia ya Rasulullah aku nggak punya alasan apapun aku salah maka Rasulullah SAW eh, berubah mukanya dan kemudian tidak menyapa dia dan memerintahkan kepada kaum muslimin para sahabat untuk tidak menyapa dia tidak memberi salam kepadanya dan tidak menjawab salamnya dan dia masih muslim dan bukan ahlul bid'ah bahkan sahabat yang mulia yang lebih mulia dari semua ahlu sunnah hari ini Alasan kata Ka'ab bin Malik dengan kita semua, siapa lebih mulia? Tentunya sangat jelas siapa lebih mulia. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan jangan beri salam dia Sampai kemudian masih puncaknya Rasulullah SAW perintahkan istri-istri untuk menjauhi. Jangan mau didekati dia. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk jangan mendekati. dia Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah aku ceraikan saja dia? Ya. Mereka, kalau iya, mereka siap untuk ceraikan istri-istri. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Ya, ya. Subhanallah. Baqatil ardu bima rahmat. Baqatil ardu bima rahmat. Bumi jadi sempit dengan apa yang Allah luaskan. Terasa pada beliau-beliau ini sempit. Tetapi barakallahu fiikum ketika mereka didatangi oleh utusan dari seorang raja kafir dengan suratnya. Aku membawa surat untuk Isinya bahwa kami mendengar bahwa engkau diperlakukan demikian-demikian oleh fulan, oleh Nabi Muhammad. Datanglah kepada kami, kami akan muliakan kamu. Alhamdulillah. Beliau eh, nah, ambilnya dan masukkan ke tanur anur itu eh, tungku api. ini fitnah berikutnya. Lihat sikap yang diboykot dan lihat siap, siapa yang memboykot atau sikap yang memboykot. Lihat dua-duanya. Dua-duanya pelajaran yang sangat berharga. Yang memboykotnya Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang yang aslinya mereka cinta kepada Ka'ab bin Malik. Hati mereka cinta, sangat cinta kepada Ka'ab bin Malik. Tetapi karena masalah agama, tegak taat. Aku jauh gitu ya, sampai dia mau berubah. Karena masalah agama, masalah di. Sedangkan beliaunya tiga sahabat ini, ketika diboykot seperti itu, mereka tahu bahwa yang memboikotnya cinta kepada saya dan saya sedang ditegur, sedang dihukum supaya saya berubah. Maka tidak dendam dan tidak kemudian ah mumpung ada tawaran ini rahasia ini. Yaman aku Pergi ke sana dimuliakan. Ngapain sama orang-orang ini? Tukang tahdil. Ahli tahdil. JT katanya. Sama tahdil enggak. Tahu. Karena beliau-beliau ini mentahdir karena saya kepada kita. Ini khonibina azam Allah lihat. Dua belah pihak. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Nabi yang menurunkan ayatnya laqataballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar wa ala thalathati alladziina khulifu sampai pada ayat wa ala thalathati alladziina khulifu dan juga kepada tiga orang yang tidak ikut perang maka yang pertama gembira Rasulullah SAW menyambut benar-benar sungguh-sungguh taubatnya kalau azzakumullah memang di zaman kita nggak turun ayat bulan telah taubat tapi ciri-cirinya Allah berikan petunjuk bahwa dia adalah orang yang taubat sungguh-sungguh terlihat. Ciri-cirinya sangat jelas orang yang taubat sungguh-sungguh. Maka hendaklah kita gembira menyambutnya. Ahlan wa sahlan. Jangan kemudian menyesal. Ah, sayang sekali taubat. Kita lagi senang-senang boikot dia ternyata taubat. Karena berarti karena dendam. Karena pribadi Kenapa emangnya kalau dia tobat? Saya itu dulu sakit hati. Karena saya pernah kan pernah digitukan. Oh berarti pribadi. Bukan masalah agama. Kalau masalah agama dia tobat hilang. Hilang perasaan bencinya hilang. Bersih kembali dan menyatakan ahlan wasalam senang. Dengan tobat saudaranya. Kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Lam ya'tham In huwa hatta yarja. Tidak berdosa kalau kita menyekapinya dengan jafa, dengan kaku, ini memutus hubungan, boykot. Wa illa kaifa yatabayyan lirrajul ma huwa alaihi idza lam yara munkiran wala jafwatan min sadiqin. Kata Imam Ahmad, kalau tidak dengan itu, kaifa yatabayyan lirrajul? Bagaimana akan tahu orang ini kalau dia berbuat perbuatan yang jelek, yang salah. Ilam yang yara ya munkiran. Ilam lam yara munkiran kalau tidak melihat orang yang mengingkari, tidak melihat jabatan, tidak melihat perubahan sikap pada kalian, tidak melihat reaksi apapun. berbuat kemaksiatan depan kamu, kamu diam. Bagaimana kamu yang berkhair sehat? Nggak berubah sama sekali. Dari mana dia tahu kalau dia berbuat sesuatu yang salah? Sesuatu yang jelek saya berbuat dosa tidak apa-apa kok depan dia berani yang lebih besar lagi kalian diam berani yang lebih besar lagi berani kalian diam berani yang lebih besar lagi akhirnya nggak ada nilainya sama sekali agama barakallahu fikum kata Imam Ahmad rahimahullah kaifa yatabayyan dirajul ma huwa alaih bagaimana seorang akan paham apa yang sedang dia lakukan ini sebesar apa jeleknya dari mana dia tahu kalau lam yara munkirat kalau tidak melihat ada yang mengingkari nggak melihat ada yang menyikapi nggak melihat ada reaksi pada kalian wajahnya tetap sama seperti kemarin senyumnya tetap sama seperti kemarin pergaulannya tetap sama seperti kemarin lantas nggak ada teguran apapun tetapi kalau ketika dia berbuat dosa ada reaksi semua menjauhinya, mencemoohnya. Kamu berbuat apa? Astagfirullah, innalillah bingung dia wah ternyata saya berbuat sesuatu yang salah eh, teman-teman menjauh semua eh, maka dia segera berubah mengurungkan eh, perbuatannya atau bertaubat kepada Allah Taala. وقال النووي رحمه Hijranu هجران أهل bidah wal fusuq wa مع sunnah يجوز هجرانهم دائما yajuzu hijranuhum <clears throat> Kata Nawawi rahimahullah dalam syarah zakat ah, dalam uh, syarah Muslim disebutkan bahwa memboikot ahlul bid'ah dan memboikot orang-orang fasik dan para munabidis sunnah, para penolak-penolak sunnah yang membuang sunnah, dikasih sunnah ditolak. Ini prinsip dibuat mati. Ditolak. Munabidis sunnah, ma'al padahal dia tahu bersama ilmu, bersama pengetahuan dia bahwa itu sunnah, tapi ditolak sama dia. Ini boleh diboykot. Sampai kapan? Daiman. Yajuzu hijranuhum daiman. Boleh memboykotnya terus menerus. Artinya jangan dikaitkan dengan perkara lain. Ya Allah SAW menyatakan tidak boleh lebih dari tiga hari. Ini masalah lain. Itu masalah pribadi. itu hada wahyu itu hada. Ini berpaling dari dia, dia berpaling dari si Nggak boleh. Lebih dari tiga hari. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Itu urusan dunia, urusan pribadi, urusan yang begitu. Tapi kalau urusan agama, kebidahan, kesesatan, penyimpangan, menolak sunnah, apalagi menolak prinsip sunnah. Menolak prinsip sunnah. Maka ikhwan kalau ma'al ilm, apa maknanya ma'al ilm? Artinya bukan jahil Artinya ah, bukan jahil. Kalau jahil ya alam Orang bodoh diajari. Tetapi kalau orang itu sudah tahu tapi menentang, ini yang dihindari, dijauhi, diboykot. Hijranuhum daiman yajuz. Memboykotnya terus menerus boleh. Lebih dari tiga hari, lebih dari tiga tahun tidak apa-apa. Sampai kapan? Sampai taubat. Sampai dia mau taubat. Wa al-Khattabi dalam kitab Nihayah dan juga dalam kitab Aunul Ma'bud dan Lisan Al-Arab. Kata Al-Khattabi rahimahullah, "Inna hijrata ahli al-ahwa wal bid'ah daimah ala marr al-awqat." Kata Al-Khattabi rahimahullah dan beliau salah satu dari ulama syurahul hadis, pensyarah-pensyarah hadis, kata beliau memboikot ahlul ahwa, ahlul bid'ah itu terus menerus ala marril awqan sepanjang masa malam tadhar minhum taubah selama belum tampak pada mereka taubat selama belum tampak dari mereka taubat warujur ilal haq kalau nggak tampak taubatnya nggak tampak rujuknya kepada kebenaran maka terus menerus juga sama mendukung yang sebelumnya dari para ulama dan menunjukkan perbedaan antara permusuhan karena dunia dan permusuhan karena agama. Kalau permusuhan karena agama, karena kebid'ahan, karena walalah, karena penolakan terhadap sunnah, maka itu terus menerus. Qala Abdul Aziz rahimahullah <clears throat> dalam Faidul Qadir juz ke-6 halaman 439 kata Ibnu Aziz rahimahullah hajru ahli al ahwa wal bid'ah matlubun abadan memboikot ahlul bid'ah memboikot ahlul ahwa matlubun abadan diminta dituntut disuruh abadan terus menerus kalau Imam Muhammad rahimahullah dan ucapan Imam Ahmad dalam kitab Adab Syariah dinukil ucapan beliau wajib hajru man kafara أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به وتأدي دون غيره kata beliau kata Imam Ahmad rahimahullah wajib memboikot bukan hanya boleh yajib yajib hajru man kafar wajib memboikot orang-orang yang kufur atau fasiq atau fasik bibid'atin dengan kebid'ahan-kebid'ahan kufur karena kebid'ahan kufur <laughs> karena penyimpangan-penyimpangan yang mukaffirah atau kebid'ahan yang mukaffirah atau kebid'ahan yang mufassiqah atau ila bid'atin atau orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan mengajak kepada kesesatan yang mudillah atau mufassiqah atau bid'ah yang memfasikkan ala man ajiza 'an radd maka wajib memboikot mereka bagi orang-orang yang tidak mampu membantah mereka kalau tidak mampu membantah mereka paling tidak memusuhi mereka menjauhi mereka membenci mereka tidak ridho dengan mereka ini termasuk dari pengingkaran kemunkaran kalau bisa mengingkari dengan lisan bagus Tetapi kalau tidak mampu, maka dengan hatinya terbukti pada sikapnya jafa terbukti pada sikapnya hijr memboikot menjauh menghindar قال على من خاف الاغترار به والتأذي دون غيره juga bagi orang yang khawatir tertipu dengannya. Orang yang khawatir tertipu dengannya, maka menjauh. Tinggalkan dia. Memboikot dia, menjauh dari dia. Atau yang akan tersakiti, maka wajib bagi dia menjauh. Adapun yang selain itu berbeda. Berarti dikatakan yang wajib adalah bagi mereka mereka yang khawatir tertipu, terbawa, saya bisa terbawa dengan dia. Maka wajib baginya dunia atau orang yang tersakiti khawatir tersakiti menjauh dari dia atau orang yang tidak mampu membantah tidak mampu dia untuk mengingkari kecuali dengan sikapnya maka wajib dia menyikapi karena Nabi menyatakan dengan perintah dan perintah hukum asalnya wajib man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi siapa yang melihat kemunkaran lupa dengan tangannya kalau tidak mampu maka dengan lisannya kalau tidak mampu maka dengan hatinya dan itu adhaful iman itu selemah-lemah iman atau dalam riwayat walaysa wara'a dzalika mithqal habbati khardalin min iman tidak ada di belakang itu sebiji khardal pun dari keimanan atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وقال أيضا dan beliau juga berkata rahimahullah إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة ucapan yang Masya Allah dari Imam Ahmad rahimahullah catat Kata beliau, kalau engkau ingin mengetahui kedudukan Islam di zamanmu, Jangan lihat berdesak-desakannya mereka di masjid-masjid jamek. Jangan lihat bagaimana ramenya, riuhnya mereka ketika haji dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Jangan lihat itunya. Walakin mur. tetapi lihatlah bagaimana sikap mereka kepada musuh-musuh syariat. Saya ulangi cepat beliau, rahimahullah. Kalau mau tahu seberapa kedudukan Islam pada penduduk di zamanmu, maka jangan lihat berdesak-desakannya mereka di masjid-masjid. Wah, kalau sholat Jumat full sampai keluar-keluar sampai ke parkiran. Jangan lihat itu. Jangan lihat riuhnya mereka ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Puluhan juta manusia. Tapi lihatlah bagaimana muwadha'atihim a'da syariah bagaimana mereka menghadapi dan menyikapi musuh-musuh syariat kenapa demikian karena ini jadi ukuran jadi ukuran iman apa a'la ural iman apa setinggi-tinggi urat keimanan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah Setinggi-tinggi urat keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ayo, sholat rame ikut sholat. Jumat rame mereka Jumat. Haji, haji semuanya. Tapi ngelihat kemunkaran. Ada berapa orang yang mengikat? Lihat kesesatan. Siapa yang menyikapi? Bisa dihitung dengan jari atau tidak ada sama sekali. Iya kan? Di satu masjid satu orang bicara. Adapun Umar bin Khattab adalah begini dan begitu dicerca. Yang bangun keluar dari masjid cuma satu orang. Itu pun ngajak orang lain. Ini gimana khotib? Kok ngomongnya seperti itu? Memang Umar begitu. Satu orang. Jadi satu masjid segitu banyaknya cuma satu. Ahli sunnah Lihat, jangan lihat banyak jumlah mereka di pintu-pintu masjid. Banyaknya mereka berduyun-duyun ya, haji. Jangan lihat di sini. Tapi lihat bagaimana muwafaqatihim a'da syariah, bagaimana mereka menyikapi musuh-musuh syariat. Para penentang-penentang agama, para ahlul bid'ah, ahlul talal, bagaimana menyikapinya? Siapa? Berapa? Kalau satu, ya berarti segitulah. Islam atau ahlu sunnah di negeri kalau seperempat ya berarti cuma seperempat nilainya azakumullah. demikian ucapan beliau rahimahullah ta'ala qala ibn Tamim rahimahullah wa ijranu ahli al-bid'i kafirahum wa fasiqahum wa mutadahirina bil ma'asi wa tarkis salami alaihim fardu kifayah kata ibn Tamim rahimahullah memboikot ahlul bid'ah yang kafirnya dari mereka ini bid'ah yang sudah mengkafirkan wa fasiqahum atau yang sudah memfasidkan wal mutadhahirina bil ma'asi dan orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan meninggalkan salam alaihim tidak mengucapkan salam pada mereka itu fardu kifayah fardu kifayah Berarti bagaimana yang tidak mengeluarkan? Wa makruh lisairin nas. Wa qila la yusallim ahad ala fasiqin mu'lin wala mubtaji'in mu'lin wala yuhjar muslimun masturun min as-salami fawqa thalathata ayyam. Dikatakan tidak memberi salam pada mereka, memboikot mereka ahlul bidah yang kafir dan tidak kafirnya, maka bagi mereka hukumnya adalah fardu kifayah yang tidak memboikotnya makruh. وقيل ya. la yaslam ahad ala fasik. La yusallim ahadun ala fasik. dan dikatakan pula jangan memberi salam jangan memberi salam seorang pun kepada orang fasik yang terang-terangan fasiknya Walau mubtadi'in mu'la jangan pula kepada ahlul bidah yang terang-terangan kebinahannya wala yuhjar muslimun mastur minas salam fawqa adapun muslim yang mastur yang tertutup jangan diboikot lebih dari tiga hari kembali yang tadi kalau masih mastur itu artinya masih dia terlihat katanya bermaksiat juga tertutup dia sembunyi-sembunyi dia malu berbeda juga dia masih sembunyi-sembunyi maka jangan lebih dari tiga hari kalau kamu berurusan dengan mereka masalah-masalah dunia atau pertikaian masalah-masalah lain tidak boleh lebih dari tiga hari. Qala Nawawi rahimahullah yustahabbu hijranu ahli al-bid'ah wal ma'asi al-zahirah wa tarki alaihim wa muqata'atihim tahqiran lahum wa dianjurkan untuk memboikot ahlul bid'ah dan ma'asi ma'asi yang zahirah yang terang-terangan yang terlihat wa illa kalau bukan yang zahirah, maka siapa yang selamat dari dosa? Siapa yang selamat dari dosa? Tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Tidak ada yang palsu kecuali Rasulullah SAW, kecuali para anbiya. Tetapi di sini yang dimaksud adalah maksiat-maksiat yang zahirah, yang terang-terangan, yang zahir. Wa alaihim dan tidak memberi salam pada mereka. Kata beliau, kata Nawawi rahimahullah, yustahab hukumnya dianjurkan sunnah wa muqata'atihim dan juga memboikot mereka memutus hubungan dengan mereka tahqiran lahum untuk merendahkan mereka wa zajran dan untuk menegur mereka ada yang berkata tapi di Indonesia nggak bisa diterapkan Sebab kalau kita boikot mereka, kita justru yang terboikot. Gimana bisa diterima ini kalimat? Ini syubhat dari mereka seperti itu. Kalau kita boikot mereka, mereka lebih banyak, kita sedikit. Jadi kita yang diboikot. Tidak. Bukan seperti itu. Ya saat cara menggiring unta. Bukan seperti itu caranya, bukan seperti itu gambarannya itu kias malfarid, kias batil. Tetapi kalau kita ahlu sunnah memboikot dia walaupun kita sedikit, maka masyarakat akan tahu bahwa perbuatan dia bukan keriduan ahlu sunnah. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak cocok, berbeda, diingkari dengan ahlu sunnah. Maka inilah ikhwan azakumullah yang disebut dengan at-tamayyuz. At-tamayyuz membedakan diri itu bukan golongan saya. Ya. Oh, kita terkucil-kecil. Nah, kita nggak merasa terkucil. Walaupun sedikit, tidak merasa. Nah, yadurruhum man khadalahum. Ahli sunnah nggak akan membuat madarat mereka orang-orang yang tidak menolong mereka, yang tidak membantu mereka, tidak merugikan mereka. Walaupun ahli sunnah kadir, walaupun ahli sunnah sedikit. Wa min ibadiyah syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah. Wa qalilun mahum. Sedikitlah mereka itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan tuba lil ghuraba. Semoga berbahagia mendapatkan tuba di ghuraba. Bagi ghuraba, orang-orang yang asing. Asing itu artinya sedikit. Salihun bi unasin su'in kezir Orang yang saleh sedikit di halayak ramai orang-orang yang su, orang-orang yang jelek kecil. Itu namanya ghuraba. Tuban al gak rugi sama sekali. Tetapi pemboikotan tadi paling tidak dia yang mengaku ahli sunnah ternyata tidak diakui oleh ahli sunnah. Karena harus ditegakkan saif. Saifus sunnah. Dan juga asinnah. Tombak-tombak. Alaman ala ad'iyah sunnah pengaku-pengaku ahli sunnah yang padahal mereka bukan dari golongan ahli sunnah. Maka dikatakan mustahab ya, dianjurkan untuk hijrah ya, memboikot ahli bid'ah ya, wal ma'asi al-zahirah wa tarki salim alaih wa muqata'atihim tahqiran lahum wa Kala qala Abu Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة demikian pula, pula kata Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah beliau menyatakan tarku mujalasati ahli bidah meninggalkan tidak mau bermajlis dengan ahli bidah dan tidak bergaul dengan mereka sunnatun hukumnya sunnah li'alla ta'allaqu qulubi du'afa'il muslimin ba'du bid'atihim agar jangan terkait atau jangan melekat kebinaan mereka di hati-hati orang lemah dari kaum muslimin di hati-hati orang lemah dari kaum muslimin kaum muslimin yang saya hormati kenapa di, disebutkan alasannya adalah li alla ta'allaqa qulubi du'afa'il muslimin agar jangan berkait atau melekat di hati-hati orang lemah kaum muslimin kebidahan mereka. Dari mana itu? Bisanya kaum kaum muslimin selamat dengan pemboikotan. Karena ketika kita tidak memboikot, maka kaum muslimin yang ingin sunnah tapi jahil, orang awam yang ingin sunnah tapi nggak ngerti siapa ahlu sunnah, mengira orang itu ahlu sunnah juga maka akan dipegang juga kebid'ahannya. Dikira itu sunnah. Kenapa? Karena ahlu sunnah tidak memboikotnya. Berjalan bersama, bercengkerama, berjalan bersama, acara bersama, kajian bersama. Maka mereka akan mengira bahwa itu juga dari sunnah. Akhirnya doa du'afaul muslimin ta'allaqa qulubuhum hati mereka berkait bergantung dengan kebidahan tadi. Walakin إذا هجر أهل السنة هؤلاء المبتدعة kalau ahlu sunnah memboikot mereka-mereka para ahlul bid'ah tadi maka paling tidak orang awam tahu oh ini bukan ajaran sunnah sebab ahlu sunnah menjauh ketika dia berbuat seperti itu sebab ahlu sunnah menjauh ketika dia berbuat begini dan begitu Qala Ali bin Sa'id rahimahullah berdosa saja. Masih ada sedikit. Wa hatta an nas annahum ahlul bid'ati wa li'alla yakuna mujalasatuhum dari'atan ila zuhuri bid'atihim dan juga kata beliau kata Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani dan juga hikmahnya hatta ya'lamun nas agar manusia tahu annahum ahlul bid'ah bahwa mereka ahlul bid'ah kalau dijauhi oleh ahlu sunnah, maka paling tidak masyarakat yang awam pun tahu ini bukan ahlu sunnah. Kenapa ahlu sunnahnya menjauh dari dia? Wali Allah yakun mujalasatuhum dari'ah. Dan juga agar jangan sampai mujalasah dengan mereka menjadikan bid'ah mereka bertambah besar, bertambah muncul, duhur bid'ah bertambah besar, bertambah tampak. Karena kita bergaul dengan mereka. قال علي بن سعيد رحمه الله سمعت Abu Abdullah يقول kata Ali bin Sa'id rahimahullah aku mendengar Abu Abdullah berkata Qadima Thawr ibn Yazid al-Kala'i al-Madinah Thawr ibn Yazid al-Kala'i datang ke Madinah Fakhila li Malik Ala ta'ti dikatakan kepada Imam Malik tidakkah kau mendatangi dia datangi Thawr ibn Yazid al-Kala'i فقال لا لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تأتوه وكان يرى القدر dikatakan tidak tidak akan bertemu seorang dengan mubtadi' ahlul bid'ah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waqal dan dia berkata la ta'tuhu jangan datangi dia Kata Imam Malik, jangan datangi dia. Artinya jauhi dia. Wa kana yaral qadar. Ternyata Saur yaral qadar. Saur berpendapat dengan pemikiran takdir, eh, pemikiran qadariyah. Ini orang qadariyah, namanya Saur Ibn Yazid Al-Kala'i. Dikisahkan oleh Syekh <coughs> Muhammad Zaid Ruslan untuk menunjukkan bolehnya mencerca termasuk mencerca orang Qadariyah ini bahkan saya menyatakan wa in syi'ta faqlib kalau kau suka baliklah namanya apa tahu kalau dibalik jadi raus raus itu kotoran rawi-rawi sampai seperti itu membicarakan untuk menjatuhkan dan menerangkan pada para orang-orang awam bahwa ini bukan yang pantas diambil ilmunya. Poin cinta taklid. Kalau kau suka balik namanya. Demikian mereka-mereka para ulama berbicara tentang masalah al-hijr. Bab berikutnya wasiat ba'di salaf bi harqi kutubi ahli al-ahwa wal bid'ah wal nahi 'anil akhdhi minha wal kitabati anhu. Bab berikutnya bab wasiat para salaf untuk membakar buku-buku ahlul bidah dan melarang untuk mengambil kebaikan daripadanya atau mencatat dari mereka jangan membaca jangan mengambil jangan mencatat menukil dari buku-buku tersebut kalau Imam Ahmad rahimahullah Iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wala kathira. Hati-hati kalian. Jangan mencatat ilmu dari seorang pun dari ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Qalilan wala kathira, sedikit maupun banyak. Qala Sa'id bin Amr Al-Balda'i rahimahullah, "Syahidtu Aba Zur'ah su'ila 'anil Harith al-Muhasibi." Aku mendengar Abu Surah ditanya tentang Hadis al-Mahasib dan ditanya pula tentang buku-bukunya. Faqala lis Sa'id, maka dia berkata kepada si penanya. Kata Abu Zur'ah, "Iyyaka wa hadhihi al-kutub." Hati-hati kalian dari buku-buku itu. Bukunya siapa? Haris al-Mahasib. kau wa il kutub. Hati-hati engkau dari buku-buku dia. Hadhi kutubu bid'ah wa dalalat. Ini adalah buku-buku bid'ah dan kesesatan. Hati-hati daripadanya. Menjauhlah daripadanya. Diperingatkan, ditahdir untuk jangan mengambil. Jangan berkata, kita ambil yang baiknya saja, kita buang yang jeleknya saja. Tidak. Tapi dikatakan dengan tegas, iya wahadi al-kutub. وقال عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله Beliau berkata, "Waqad hadzara ahlul ilmi wal basirah 'anil nadhri fiha." Telah diperingatkan oleh para ahlul ilmi wal basirah. Telah diperingatkan oleh para ulama ahlul ilmi wa ahlul basair. Pemilik ilmu dan pandangan yang tajam. Apa kata mereka? Hadzara 'anil nadhri fiha. Memperingatkan agar jangan melihat, jangan membaca pada buku-buku mereka Wala mutala'at. Jangan pula kamu mutala'ah. Mengkajinya. Khafiha wa badiha. ini kitabul Ihya al-Ghazali. Yang dimaksud dari beliau, buku Ihya Ulumuddin al-Ghazali. ya Ihya Ulumuddin. Dikatakan oleh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman al-Syeikh. Dengan kalimat, Ahlul ilmi wal basirah qad hadharu قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها يعني كتاب الإحياء للغزالي yang dimaksud jangan baca adalah kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali rahimahullah wa ghafarallahu lahu walaupun beliau di akhirnya taubat tapi buku Ihya Ulumuddin adalah buku yang menyesatkan buku yang menyesatkan bal afta bitahriqiha ulama'ul maghrib bahkan berfatwa untuk membakar buku Ihya Ulumuddin para ulama dari Maroko dari Maghrib mimman urifa sunnah dari para ulama yang dikenal kesunnahannya dikenal ahli sunnah wasammaha kathirun minhum dan kebanyakan mereka menamakannya dengan imadatul ulumuddin menamakannya dengan imadat ulumuddin bukan ihya Ihya itu menghidupkan diganti mematikan ilmu din. Buku ini bukan Ihya Ulumuddin. Buku ini adalah mematikan ilmu din. Karena bila na'azakumullah kaum muslimin yang saya mati. Ini para ulama. Para ulama yang lebih mengutamakan al-haq di atas perasaannya perasaan gak enak, perasaan kesian, perasaan jangan-jangan, jangan-jangan barangkali, barangkali nanti gimana teman saya, bagaimana saudara saya, bagaimana tetangga saya, bagaimana fulan, dua fulan. Ya. Berpikirnya bagaimana kaum muslimin selamat. Bagaimana kaum muslimin selamat dari buku yang menyesatkan yaitu Ihya Ulumuddin. Ya. Wallah, saya pernah merukyah orang yang kesurupan karena buku ini. Ya, ya saya sebut kesurupan, padahal bukan kesurupan. Tapi aneh tingkahnya. Ngurung diri di kamar, nggak keluar, nggak bicara, nggak ngomong, nggak mau apa-apa. Di rumah terus, di kamar terus. Sama orang tuanya mengeluh. Ini bagaimana? Kenapa anak saya? Kenapa anak saya? Saya tanya nggak jawab, saya tanya nggak jawab. Datang rumahnya, sah, Akhirnya Khalidin Azakumullah Saya tanya sama orang tuanya Apa yang dia baca, apa yang dia pelajari Berikan buku-bukunya semua ini ada bukunya di antara di buku ilmu ini lagi baca buku di terakhir ya Allah ah, keracunan imatatul ulumuddin ya. keracunan dengan buku Ihya Ulumuddin yang lebih pantas disebut dengan imatatul ulumuddin ya. maka saya berbicara, berbicara, bicara terus pada dia, tidak berharap dia bicara. Terserah. Yang penting kupingnya berguna. Artinya kupingnya masih mendengar. Saya ngomong terus tentang kesesatan, kesesatan sufi, kesesatan sampai dia ngomong. Termasuk buku ini, Ustaz. Nah, serbu sudah. <laughs> Alhamdulillah, sudah mau bicara. Maka pantas para ulama menyatakan dengan kalimat imatatu ulumuddin. لا تنظر فيها fiha, تقرأ فيها ولا fiha, فيها قافيها Allah Berkata juga Al-Marrudi Kata Al-Marrudi Qultu li Ahmad Aku katakan kepada Imam Ahmad rahimahullah Ista'abtu min sahibil hadith Aku meminjam buku dari sahibil hadith Tapi bukunya di dalamnya ada hadis-hadis radia Hadis-hadis yang jelek Ya ini yang mau tuh palsu dan sebagainya ya. Tara an ahriqahu Apakah kau berpendapat untuk aku bakar dia? Qala na'am kata Imam ya bakar saja tidak berguna kaza Malah Marudi fi kitab al-Qasas Al-Marudi berkata juga dalam kitab al-Qasas Azam Hasan ibn, ibn Bazaz, Abu Nasr ibn Abdul Majid dan lain-lainnya bertekad untuk mendatangi atau untuk mendatangkan mendatangkan kitab Al-Mudallisi. Kitabnya para mudallisi. Alladhi wada'ahu Al-Karabisi. Yang ditulis oleh Al-Karabisi. Kitab mudallisi kalau menyebutkan orang-orang yang mudallis dan sebagainya itu kita pakai. Itu buku rijal. Bagus. Tapi yang nulisnya adalah Al-Karabisi. Yang di dalamnya dia mencerca Al-A'mash. Mencerca Sulaiman al taymi Mencerca para ulama ahli sunnah. Di dalamnya. فمضيت إليه في سنة أربعة وثلاثين فقلت aku datangi dia aku katakan kepadanya inna kitabak yuridu qawmun an yu'ruduhu ala Abi Abdullah sungguh kitabmu ada beberapa orang yang akan membawa kitab itu kepada Imam Ahmad Abu Abdullah bagaimana pendapatmu wa adhir annaka qad nadimta alaih dan tampakkanlah kalau engkau menyesal dengan buku itu Faqala inna Abu Abdullah rajulun salih. Kata Karabis, Abu Abdullah orang baik. Mithluhu yuwaffaq. Orang yang seperti itu mendapat taufik. Tidak apa-apa. Coba tunjukkan sama dia. Qad raditu an yu'rad alaih. Aku ridho untuk dibawa kepada Imam Ahmad. Laqad sa'alani Abu Thawr an amhuhu fa abaitu. Abu Thawr memerintahkan padaku untuk menghapus tulisan ini. Aku nggak mau. Kata Al-Karabisi. Ma abait. Faji abil kitab ila Abi Abdullah pada akhirnya dibawalah kitab itu kepada Abu Abdullah rahimahullah. Bahwa la ya'lam liman huwa. Dan Imam Ahmad tidak tahu. Kalau ini tulisan siapa? Tidak tahu. Cuma suruh lihat isinya saja bagaimana isinya. Fa'allamu al-mustabsya'at minal kitab. Maka ditunjukkan oleh mau kitab kalimat-kalimat jelek di kitab ini. Ini, ini, ini. Wa mawdi' fihi wada'a 'ala al-amash dan di antara tulisan ucap-ucapan yang mencerca dan mengatasnamakan A'mash wa fihi dan di dalamnya ada kalimat In za'amtum anna al-Hasan ibn Salih kana yara saif fahadam bin Zubair qad kharaj di antara kata-kata perhatikan yang mungkin dianggap oleh orang sekarang nggak begitu besar kalimatnya kalau kalian menganggap bahwa Al Hasan bin Saleh bin Hay masih ingat saya sudah sebut berapa kali seorang khawarij yang seorang ulama salat di sebelahnya mengatakan, "A'udzubillahi min khusyu'in difa." Tidak tepat. Ya. Al-Hasan Ibn Hayy. Al-Hasan Ibn Salih Ibn Hayy. Kalau kalian beranggapan bahwa Hasan Ibn Salih Ibn Hayy itu adalah orang yang berpendapat dengan pedang, ini berpemikiran khawarij, maka lihatlah Ibn Zubair, sahabat yang mulia. Dia juga khawarij mengangkat pedang pada penguasa. Dan kalimatnya. Imam Ahmad membaca dan Imam Ahmad berkata, "Hada arada Nusratul Hasan bin Saleh." Orang ini, penulis ini ingin membela Al Hasan bin Saleh bin Hayy, membela Khawarij, membela tokoh Khawarij. Fawadha ala ashabi Rasulullah dia berbicara atas nama sahabat Ibn Zubair. Wadha ala artinya berdusta atas nama sahabat. Abdullah bin Zubair bukan memberontak Allah fikum. Abdullah bin Zubair dibaiat bahkan dikatakan dibaiat sebelum Yazid radhiyallahu taala anhu. Ya. Dibayar sebelumnya sih. Tetapi kejadian yang terjadi masing-masing merasa ya, mereka lebih dulu. Yazid di Syam dibayar dalam keadaan merasa kami sudah dibayar lebih dulu. Di Madinah sudah dibayar Abu Zubair. Ya. maka itu bukan pemberontakan. Maka kata beliau Kata Imam Allah ini orang ingin membela khawarij akhirnya berdusta atas nama sahabat karena mau membela khawarij akhirnya berdusta atas nama sahabat Waqad jama'al rawafid ahadis fi hadzal kitab. Bahkan dalam kitab itu dibawakan pula sekian kumpulan riwayat-riwayat hadis yang mendukung Syiah rafidah. Fakallah Abu Nasr, "Inna yang yakhtalifuna ila sahib hadzal kitab." Ya Imam, sesungguhnya remaja-remaja kita, para pemuda-pemuda kita sering bolak-balik ke tempatnya orang yang nulis buku ini. Bagaimana? Ya. Hadiru minhu. hadiru minhu. Jauhkan mereka dari orang ini. Jauhkan mereka dari penulisnya. Belum tahu penulisnya siapa. Namun dikatakan jauhi penulis, penulis buku ini. Al-Karabisi. Usain Al-Karabisi. Daifalau ra'al imamu Ahmad. Kata penyusun Jamal bin Faraihan Al-Harithi rahimahullah. Dikatakan bagaimana kalau Imam Ahmad rahimahullah melihat kitab bukunya Said Qutub Al-Adalah Al-Ijtimaiyah yang di dalamnya mencerca sahabat, mencerca Utsman bin Affan. Dan juga buku dia berjudul Syaksiyat yang di dalamnya mencerca Musa alaihi salam dikatakan bertemperamen kasar. Said Qutub. Bagaimana kira-kira? Ini baru mengatasnamakan Ibnu Zubair. Kalau ini dikatakan sebagai orang yang mengangkat pedang, bagaimana dengan sahabat Abdullah bin Zubair? Cuma ngomong gitu. Ya. Sudah dikatakan hadiru minhu. Jauhkan mereka dari orang ini. Jauhkan para pemuda kaum muslimin dari orang ini. Jangan boleh hadir di majelis ini. Apalagi kalau bukunya mencerca sahabat Uthman bin Affan seperti bukunya Said Kutub Al-Adalah Al-Ismailiyah yang dicetak dalam edisi bahasa Indonesia sampai sekian belas kali cetakan. Diam semua kaum muslim. Iya kan? Sejak kapan itu? Cetakan siap, cetakan ke-13, cetakan ke-14, cetakan ke-15. Itu semua. Dan saya buka ada kalimat itu. Bahwa ini adalah lebih baik orang berontak itu lebih baik mungkin keislamannya daripada Uthman atau yang di belakang Uthman dikatakan idza nawarna kalau kita lihat dengan kacamata Islam maka sikapnya Khawarij lebih bagus daripada sikapnya Uthman mencerca Uthman ini apa taala dan membela Khawarij persis seperti Karobisi bahkan lebih asyad tetapi tetap masih ada yang membela membelanya. Dan para pembelanya dibela oleh para pembela-pembela berikutnya. Dan para pembela-pembela berikutnya masih dibela lagi oleh bawahnya lagi. Ikhwan muslimin dibela oleh suruhin, suruhin dibela lagi oleh mumayyin, mumayyin dibela lagi oleh orang yang mudab-dabin. Ikhwan ibn kaum muslimin yang saya Ini sungguh menyedihkan. Dan juga lihat kita Fidhilal Al-Quran. Bagaimana kalau Imam Ahmad baca. Bagaimana kira-kira ucapannya? Hadiru minhu, jauhkan manusia daripadanya karena asyad wa asyad lebih dahsyat isinya. Yang di dalamnya ada ucapan mahdatul wujud, di dalamnya ada ucapan yang menyifati Quran itu seperti tamrina tarannumatil musiqiyah. Quran, Quran, kitab yang mulia kitab Allah dikatakan oleh Said Qutb dalam buku Fitril Quran tarannumatun musiqiyah atau tarannumat irama musik yang indah. Dikatakan musik. Bagaimana diharapkan musik Quran aja musik kata dia. Iqa'ah dan lain-lain wa tawamun ukhra dan kalimat-kalimat lainnya. Qala Ibn Mufli rahimahullah wa yuhramu an-nazar fi ma yakhsha anhu ad-dhalal. Kata Ibn Muflih diharamkan untuk membaca buku-buku yang yukhsha minhu ad-dhalalah buku-buku yang dikhawatirkan akan menyesatkan. Wal wuqu' fi syakki syubha. Dilarang untuk membaca buku-buku yang dikhawatirkan akan membawa keraguan atau membawa syubhat-syubhat. Thumma qal wa nasal Imam Ahmad dan berkata Imam Ahmad rahimahullah ala mani bin minan an-nadhari fi kutubi ahli al-kalam. Larangan untuk membaca bukunya ahlul kalam. Larangan untuk membaca bukunya ahlul kalam wal bid'ah dan ahli bid'ah al mudillah wa qira'atiha wa riwayatiha dan diharamkan pula untuk membacanya dan meriwayatkannya buku ilmu kalam bukunya ahlul kalam wa nadhair kata Jamal bin Furaihan al hadithi karena beliau penyusunnya adalah orang di zaman kita ini masih ala qaidul hayah Allah qala nawair kutub ahlul kalam yang mirip dengan bukunya ahlul kalam adalah buku-bukunya mereka-mereka yang dijuluki dengan mufakirin al-islami, para pemikir-pemikir Islam. Pemikir-pemikir Islam. Karena mau dikatakan ahli tafsir bukan ahli tafsir, mau dikatakan ahli fikih dia bukan ahli fikih, mau dikatakan ulama ahlul hadis bukan ahlul hadis. Apa keistimewaannya? Tidak ada. Kecuali tukang mikir, kelamu, akhirnya dikatakan pemikir-pemikir Islam ya. Juzi Jedan ya. di Mesir ya. Toha Hussein siapa lagi grupnya ya. Qasim Amin Qasim Allahu Zahra ya. siapa lagi tokoh-tokoh yang na'udzubillah Abu Raya ya. Khairuddin Azzaullah mereka adalah pemikir-pemikir Islam ada ya. sahabat juga semuanya, sejenis ya. dan juga tokoh-tokoh dari para pemikir-pemikir Islam adalah tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Pendirinya, tokohnya, ya bijami'i tawaifiha dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya, wa milaliha wa nihaliha dan berbagai macam aliran-alirannya, pecahan-pecahannya. Wa ini ikhtalafu ala ba'dihimul ba'd walaupun mereka berselisih satu dengan yang lainnya, Said Hawa berbeda dengan Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi berbeda dengan Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali berbeda lagi dengan sekian tokoh-tokoh ekonomi muslimin. Berbeda lagi dengan Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ke Sufi, Yusuf Qardawi, ke ya, Aklami. Muhammad Al-Ghazali lebih kasar dari Yusuf Qardawi. Said Hawa juga remahkan dengan Sufi sehingga dia membuat kita terbiak ruhiyah, tarbiyah rohani. Mereka berbeda-beda, tetapi pada intinya sama. Mereka adalah pemikir-pemikir Islam mikir, tukang mikir, tukang ngelamun. Nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Agamanya hasil pikiran mereka. Agamanya hasil pikiran mereka. Wa man asna alaihim. Maka kita jangan membela orang yang memuji mereka. Jangan kita membela orang yang mengunggulkan mereka, mengangkat mereka, meninggikan mereka, wa'tadar anhum atau memberikan uzur pada mereka. Jangan wasakataan akwalihi aqwalihim apalagi yang diam tidak mau membantah ucapan mereka yang jelek wa arafahalahum padahal tahu keadaan mereka au urifa atau dikenal keadaan mereka artinya azab azabullah yang beliau singgung adalah apa yang diucapkan para ulama tadi jangan baca al kalam sama dengan buku-buku mereka para pemikir-pemikir tadi. Para tukang-tukang pikir tadi. Jangan baca buku-buku mereka. Jangan kalian kemudian mengatakan ingin mengambil kebaikan dan membuang kejelekannya. Dan jangan pula kita memuliakan mereka, mengangkat mereka, membela mereka, memberikan utur pada mereka. Jangan. Dan jangan kita membela orang-orang yang membela mereka, mengangkat mereka. Siapa? Haulah hizbiyun, sururiyun walaupun mengaku ahli sunnah tapi membela-bela mereka kasih udur tapi kan saya dikutuk itu karena dia nggak ngerti udur begini jadi kita jangan jelek-jelekan dia dia itu nggak sengaja kasihan ya. kalau kasihan ya, urusannya dengan kau doakan dia di hadapan Allah Taala ya. mudah-mudahan dimaafkan salahnya tapi bukunya yang ditulis di atas kebodohan tetap berbahaya buku yang ditulis di atas kesesatan tetap berbahaya barakallahu fikum dan juga jangan mengatakan seperti mereka yang berkata ambil kebaikannya buang kejelekannya. Masya Allah. Berarti engkau alim bisa membedakan mana yang jelek dan yang baik. Kalau alim bisa membedakan mana yang baik mana yang jelek, ya nggak usah baca baca bukunya saya kutip ngapain? Iya tuh. Saya mau baca bukunya, tapi saya ambil kebaikannya, tapi saya buang kejelekannya kan bisa. Oh kamu bisa? Alim yang ini baik yang ini jelek. Iya, saya tahu. Kalau tahu nggak usah baca, udah pinter kamu, sudah alim. Ngapain baca buku Syekh Kutub? Dengan demikian Alhamdulillah Jelaslah bagaimana sikap seorang ahlu sunnah terhadap mereka-mereka ahlu mana Munculnya buku-buku seperti ini yang kita baca Munculnya buku-buku Bantahan-bantahan dari para ulama Karena munculnya orang-orang yang mulai Menggeserkan pemahaman ahli sunnah Kepada pemahaman tentang pemahaman yang merangkul semua golongan, berdiri di atas semua golongan, kemudian membela mereka, memberikan hudud pada mereka dan seterusnya. Menjadikan agama ini kemudian tidak penting lagi, berbeda-beda, kita tetap sama. Astagfirullah. Akhirnya suatu saat nanti naudzubillah masyarakat akan bingung. Mungkin sekarang sudah terjadi. Yang mana Islam yang benar? Karena semua dikatakan baik. Semua dikatakan punya kebaikan. Sana punya kebaikan, yang ini punya kebaikan, yang itu dia juga punya kebaikan. Karena bila kamu harus jelas. Ya. Mana yang di atas sunnah, mana di atas bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum